إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الوسواس الشيطان والهوى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله يعني من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أحييكم بتحيات الإسلامية تحيات الطيبات المباركة تحيات من عند الله تحيات أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Hadratul Mukarramin, para sesepuh pengajian Al-Ikhlas maupun Al-Hidayah Mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan rahmat dan cintanya Juga para hadirin hadirat salihat-salihat yang kemudian kesempatan sore hari ini Allah perjumpakan kita di satu majelis yang Nabi puji-puji tentangnya Allah mencurahkan rahmatnya Malaikat menaungkan sayapnya Ketentraman turun ke hati mereka dan Mereka semua disebut-sebut dengan bangga oleh Allah Azza wa Jalla pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Mudah-mudahan majelis kita telah masuk taman di antara teman-teman surga dan setiap langkah menuju ke tempat ini adalah pembuka jalan kita menuju ke ridho dan surganya. Tema yang diminta oleh panitia untuk disampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah dalam dekapan ukhuwah. Sebenarnya ada tiga pokok pikiran yang kemudian kita angkat di dalam dekapan ukhuwah itu. Tiga pokok pikiran itu adalah bahwa iman adalah hubungan itu yang pertama yang kedua bahwa hubungan harus bersama iman dan yang ketiga baik iman maupun hubungan memerlukan ikhtiar-ikhtiar kita untuk menumbuhkan dan menyuburkannya jadi yang pertama iman adalah hubungan yang kedua hubungan harus bersama iman. Yang ketiga, baik iman maupun hubungan memerlukan ikhtiar-ikhtiar kita untuk menumbuhkan dan menyuburkannya. Pokok pikiran pertama, iman adalah hubungan. Dalam etikat ahli sunnah wal jamaah kita semua dikenalkan tentang pengertian iman. Apa itu iman? Al-iman utasrikum bil qalbi wal ikraru bil lisan wal amanu bil arkan. Iman yang sempurna itu adalah iman yang dia berbentuk satu pembenaran oleh hati. Dilanjutkan dengan ikrar pernyataan yang dipersaksikan dilakukan oleh lisannya sampai kemudian itu dibuktikan dengan amal perbuatan keseluruhan anggota badan. itu iman. Maka ketidakutuhan di dalam salah satu aspek dari iman yang ada di dalam hati membenarkan, lisan menyatakan dan anggota badan melakukan amal perbuatannya adalah sebuah cacat bagi keimanan kita. Iman itu sempurna seperti imannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya, bukan seperti orang-orang munafik yang mereka menyatakan dengan lisan, tetapi sebenarnya tidak membenarkan hatinya dan juga beramal dia dengan perbuatan meskipun malas saja. dan tadi sudah disinggung di dalam bacaan Mas Raifi tentang orang-orang Arab Badui yang mengklaim nah kami telah beriman lalu Allah SWT katakan kepada mereka jangan kalian katakan kami telah beriman tapi katakan kami telah berislam karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian ini iman yang sempurna pembenaran dengan hati ikrar dengan lisan dan amal perbuatan seluruh anggota badan sebagai pembuktian tetapi para ulama juga memberikan kepada kita wanti-wanti bahwa yang di hati tersembunyi, di lisan orang bisa berdusta dan dalam perbuatan ibadah orang bisa berpura-pura. Yang di hati tersembunyi, di lisan orang bisa berdusta, dalam perbuatan amal ibadahnya orang bisa berpura-pura. Oleh sebab itu, Allah dan Rasulnya demikian disampaikan oleh para beliau meletakkan ukuran-ukuran keimanan kita itu seringnya justru dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Jadi meskipun iman itu pembenaran dengan hati, ikrar pernyataan dengan lisan, dan amal perbuatan seluruh anggota badan, tetapi begitu banyak ukuran-ukuran keimanan itu Allah dan Rasulnya letakkan dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Bahkan sejak sifat paling mendasar sesuai bahasanya iman kata Nabi iman artinya aman orang yang sesamanya merasa aman darinya itulah keiman muslim dan saya mengurung lisani wa orang yang selamat sesamanya di luar lisan maupun tangannya itu baru muslim namanya jadi ini ukuran ukurannya iman ukuran dari keiman itu diletakkan dalam kualitas hubungan yang kita jalan dengan sesama kalau kita garis besar ambil kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama itu setidaknya ada tiga yang satu pertama aku aman bagimu yang kedua aku nyaman bagimu yang ketiga aku bermanfaat bagimu inilah kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama dan di situ Allah dan Rasulnya banyak meletakkan ukuran-ukuran keimanan pertama dan soal aman bisa tadi sudah kita sebutkan mukmin itu adalah orang yang sesamanya merasa aman dari dirinya mukmin itu adalah orang yang menghadirkan satu rasa aman bukan ancaman satu rasa tidak tidak terancam bahaya, tidak ketakutan, tidak risau, tidak kata anak muda sekarang ketika seorang mukmin di tengah-tengah mereka. Tetapi dia menghadirkan rasa aman. Ini rasa aman. Ini rasa kita. Konteks hubungan yang kita harus hadirkan pertama-tama dalam keimanan kita dengan sesama yang ada di sekitar kita adalah rasa aman itu. Dalam sebuah rangkaian hadis yang oleh Imam Malik utama disebut sebagai ini seperempat agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. di sini adalah al zain an Nawawiyah. Di antara rangkaian itu ada kata-kata begini, "Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'di jarah." Mengkana barang siapa adalah dia yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang ditimbang di sini adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Lalu apa ukuran falayu ijar maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Memberi rasa aman kepada tetangga tidak menyakiti tetangga. Tidak mengganggu tetangga, tidak membuat tetangga merasa terancam, takut. Adalah bagian dari keimanan kita dan itu ukuran yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat ada riwayat lain dan bahwa di Ibnu Khuzaimah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah apa yang termasuk menyakiti tetangga? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda termasuk menyakiti tetangga adalah ketika engkau memasak makanan baunya sampai ke hidung mereka tetap rasanya tidak sampai ke mulut mereka itu sudah menyakiti tetangga. Kalau di Inggris mungkin jarang-jarang itu terjadi tetapi kalau di Indonesia perumahan yang berdempet-dempet berdekat-dekat gitu ya pemukiman yang padat kita bisa merasakan jika engkau memasak makan kemudian baunya sampai ke hidung mereka tetapi rasanya tidak sampai ke mulut mereka itu sudah menyakiti ini rasa aman yang harus dihadirkan pertama karena seorang mukmin bukan ancaman seorang mukmin tidak membawakan malarok, tidak membawakan bahaya, tidak memberikan dan kerusakan-kerusakan kepada orang lain. Itu nilai yang harus kita jaga dalam soal keimanan kita itu. Kata dalam soal berperang. Maka unik sekali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah itu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa lakum. Diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Kepada siapa kitab ayat ini? Kepada Rasulullah dan para sahabat oleh sebab itu, Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman mengatakan sifat sejati seorang mukmin tidak suka perang. Kalau ada orang suka perang, tanyakan keimanannya. Karena ini ayat ini bicara tentang Rasulullah dan para sahabat, orang yang imannya paling baik, imannya paling mulia, imannya paling indah. Kata Allah kepada mereka, "Aku alaikum alaikumul kita wa hukum Kalian diwajibkan berperang, lalu kalian membenci perang itu. Kalian tidak suka pada peperangan itu. Ini Allah mensifati orang-orang beriman ini yang paling utama. Tetapi kalau Allah yang memerintahkan maka asa anta prahu syai'an wa huwa khairul lakum asa anta habu syai'an wa huwa syarul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala kalau Allah yang memerintahkan maka ilmu Allah berada di atas ilmu kalian. Cinta kalian kepada Allah harus di atas kebencian kalian kepada perang itu. Karena boleh jadi kalian membenci sesuatu, sedangkan sesuatu baik baik kalian, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Allah yang maha tahu dan kalian tidak mengetahui, maka tugas kita adalah mengikuti apa yang diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi secara sifat dasar, Allah puji Rasulullah merasa sebagai kutiba alaikum kita wa huwa Kalian diwajibkan berperang, tapi berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci aman seorang mukmin itu menghadirkan rasa amannya ke segenap tempat dimanapun dia berada dimanapun dia datang yang terpancar pertama-tama dari dirinya adalah bahwa ini bukan ancaman, ini bukan bahaya, ini bukan madarat, ini bukan mafsadat. Ini yang menjadi kualitas pertama yang harus kita bangun di dalam hubungan kita karena itu adalah ukuran-ukuran dari keimanan yang Allah dan Rasulnya mengukur dari situ. Yang kedua adalah rasa nyaman. Rasa nyaman bahwa kita tidak sekedar aman tetapi juga kemudian memberikan kenyamanan kepada sesama kita. Kita tidak membuat mereka canggung, kita tidak membuat mereka kikuk, kita tidak membuat mereka salah tingkah. Kita hadir untuk kemudian memberikan kenyamanan itu dengan maka Rasulullah mengatakan jangan kalian menyepelekan perbuatan baik itu meskipun cuma talakatul wajah berwajah manis kepada saudara berwajah manis kepada saudara itu betapa mulianya itu betapa agungnya dan Rasulullah SAW mengatakan tabassumu kafi wajah dia sadaqah kalau kamu tersenyum dan senyum itu merasuk ke wajah saudaramu senyum yang tulus itu maka ya sedekah dan sedekah yang tidak ternilai bahkan mungkin jauh melampaui sedekah harta betapapun banyaknya maka saya tidak marah ketika ada seorang motivator mengatakan sedekah itu ya dengan senyum memang sedekah tapi kalau orang sedang butuh kepepet dikasih senyum dia tidak sembuh Sejak kapan kita meremehkan apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi semua kafilajih akhi kasadakoh. Saya pernah mendapat cerita justru betapa berharganya sebuah senyuman tidak terbeli dengan uang. Ada seorang kawan, dia memang al besar, orang yang banyak tersenyum dan senyumnya itu kata orang Jawa merahati, senyum yang indah senyum yang membuat orang merasa yes ini kadang-kadang bawaan alami tidak semua orang bisa tersenyum seindah itu <laughs> Tapi bisa kita usahakan dengan dengan ketulusan hati di dalam tersenyum nah kawan ini Kata dia tiba-tiba satu hari ada orang itu nemuin saya dan kemudian mengatakan terima kasih ya Allah terima kasih terima kasih. Dia bertanya, untuk apa terima kasih ini? Untuk senyum Anda. Oh, ada apa dengan senyum saya? Jadi kata orang ini yang tidak dikenalnya ini. Saat itu, saya sedang berjalan kontai. Tidak punya siapa. Tidak ada yang pasti, kecuali satu saja. Bahwa hari itu saya harus mengakhiri hidup. Dunia sudah begitu jahat dan kejam kepada saya. Tidak ada lagi orang yang baik kepada saya. Habis semuanya saya putus asa dan saya berjalan untuk menuju tempat di mana saya ingin mengakhiri hidup saya. Lalu Anda berpapasan dengan saya dan ketika itu Anda yang tidak saya kenal tersenyum kepada saya. Anda mungkin tidak sadar, tapi senyum itu membuat saya sadar bahwa di dunia ini masih ada orang baik. Senyum itu membuat saya sadar bahwa saya masih punya harapan. Senyum itu membuat saya sadar bahwa saya masih berhak untuk memperbaiki diri saya untuk menjadi lebih baik. Kalau senyum yang semacam ini, berapa orang mau bayar? Mahal sekali. semoga fi wajhi akhir sadaqah. Maka kita ini pun dia diajarkan oleh Rasul SAW untuk menghadirkan senyuman itu. Bahkan ada hadis yang kadang buat kita jelas. Saya dulu orang yang tidak mudah akrab. Saya sampai sekarang masih harus belajar untuk menjadi orang yang bisa akrab, bisa kemudian berbincang, bisa kemudian ramah, sopan, santun gitu. Awal kesadaran saya dimulai dengan kata-kata ini. Nabi SAW bersabda, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mudah akrab dan tidak mudah diakrabi. Konteks beliau bicara memang tentang dakwah. Di konteks beliau bicara tentang syiar Islam, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mudah akrab dan tidak mudah diakrabi. Karena itu susah berdakwah orang yang semacam itu. Kenapa kenyamanan itu memiliki tempat yang begitu agung di dalam ukuran keimanan kita? Sehingga Nabi SAW bilangkan hadis yang sama yang kita sebut tadi Imam Malik mengatakan seperempat agama. Ada hadis yang sama di dalam rakyat itu kata-kata yang sama. Layu minum uh, eh, kata Nabi karena minum bilang mulia bil akhir khairan awliyasma ini yang paling masyur dari rakyatnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir khairan Oh yes, iya, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Tapi SAW tidak mengatakan, maka hendaklah dia mengatakan yang benar atau diam. Karena ada benar yang tidak baik. Tidak semua yang benar itu baik. Ada yang kemudian bersemangat, benar pasti baik, ya? belum tentu. Kita bilang ada orang yang kemudian mohon maaf tingginya kurang dari rata-rata, kemudian kita bilang itu cebol. Itu benar tapi kalau di depan khairan itu namanya penghinaan. Dan penghinaan itu Allah sebutkan sebagai layas hukum minkum min asa yakuna khairum minkum. Bisa jadi lebih baik Sehingga Sayyidina Abu Dharr al pernah mengatakan sebuah kalimat yang benar tetapi tidak baik sampai dia ditegur oleh Rasulullah dikatakan di dalam diri masih terdapat jahiliyah. Apa itu? Ketika memanggil Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kata-kata, "Hai anak budak hitam." Hai anak budak hitam. Nah, Abu Dhar segera ditegur oleh Rasulullah dengan satu terlebih jari mengarah kepada beliau, engkau di dalam bilik masih berapa jahiliyah. Nah, kalau kita kira-kira jarinya 20, semuanya menunjuk ke arah kita. Saya sampaikan untuk kemudian kita ini, ya, sesalah-salahnya sahabat itu kita nggak ada apa apa tetap. Kan ketika itu Sayyidina Abu Dhar al-Ghifari, apa yang boleh lakukan? Beliau kemudian menundukkan kepalanya ke bawah, beliau kemudian meletakkan kepalanya di atas pasir lalu menaburkan debu ke wajahnya dan mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, injak kepalaku dan wajahku, wahai Bilal, agar tertebus dosaku, agar terluntur kalimatku yang tadi kuucapkan, ya Allah, aku sangat menyesal." Falakul khairan al-yasmut. Bukan mengatakan yang benar saja, karena benar bisa saja ada satu fakta oh datanya sudah diverifikasi sahih valid adanya memang demikianlah yang ada terjadi tapi itu tentang aib seseorang lalu saya bicarakan berdua dengan Pak Kusilo kemudian kita bicarakan fakta lo ini sahih lo ini tidak ada tambah-tambahnya tidak ada pengurangan-pengurangannya ceritanya memang begitu full lengkap itu benar tapi tidak baik saking tidak baiknya Allah masih mencelanya dengan celaan yang menjijikan kata Allah subhanahu wa ta'ala Ulaikum ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritum dan jangan satu di antara kalian menggunjing sebagian yang lain karena namanya kalian mau kalau kalian makan daging dari saudara kalian yang telah mati yang telah menjadi bangkai yang bernanah yang busuk yang berbelatung yang anjir anyir yang menjijikkan itu fakar itu pasti kalian semua itu nggak suka wahdilkan kenyamanan itu dengan falyakul khairan. Hendaklah dia mengatakan yang baik, baik itu. Kata Salim bin Italijali, baik itu benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat dan bertahala Kalau tidak bisa memenuhi kriteria itu, dia dikata dia falyakul khairan. Hendaklah dia mengatakan yang baik baik itu benar isinya indah caranya tepat waktunya bermanfaat berbahala pastikan ke semua ukuran itu terpenuhi baru kalau iya sampaikan kalau tidak tunda karena kebenaran bisa menunda karena kebenaran bisa kemudian disampaikan kemudian dan bahkan pada saat itu terjaminkan rumah di surga kalau kita kemudian memang niatnya untuk menjaga keselarasan, menjaga harmoni, menjaga agar jangan sampai terjadi mahar yang lebih besar dengan penyampaian kebenaran itu. Maka Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam at dan Imam Nasai, aku jaminkan sebuah rumah di surga bagian bawah untuk orang yang bisa menahan dari merah perdebatan, perbantahan ayat-ayat, meskipun dia benar dan aku jaminkan sebuah rumah di tengahnya atau surga di surga bagian tengah untuk siapa? Untuk orang yang bisa menahan diri dari berdusta meskipun sudah bercanda. Dan aku jaminkan rumah di surga yang paling atas. Fi a'lal jannah. Di surga yang paling atas untuk siapa? Untuk orang yang ahlaknya mulia. Maka dari situ mira perdebatan, perbantahan selama tidak berujung amal selama tidak kemudian memberikan kemanfaatan yang jelas hatta bahkan ketika kita dengar Rasulullah menganjurkan tahan karena siapa menahan diri dari merah meskipun dia benar dia terjaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat rumah fi asfalil jannah di bagian bawah surga itu. Fayakul khairan al yasmin. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia Benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat memang dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat kita selayaknya yang begitu. Ada hari-hari ini orang yang istidlalnya keliru tetapi bersikeras dengan pemahamannya dengan membawa hadis riwayat Imam Abu Dawud Rahmatullahi Ta'ala Rasulullah SAW bersabda Qulul haqqa walau taala murrah Katakan yang benar meskipun pahit Pemahaman selama ini saya selalu menemukan Orang menggunakan dalil ini untuk mengatakan apa Katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu Hampir selalu begitu Ketika saya dengar ada orang mengatakan katakan yang benar meskipun pahit Itu pasti urusannya Katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu Alangkah jauhnya Ibrahim itu dari asalnya karena hadis itu lengkap lengkapnya tentang seorang pedagang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempunyai kepala begini celaka aku ya Rasulullah binasa aku ya Rasulullah kata Nabi kepada dia kenapa kau binasa kenapa kecelakaan apa denganmu kata pedagang ini saya ya Rasulullah sudah membeli barang saya juga tidak hati-hati saya salah juga dia kemarin ngasih sampel sampelnya bagus gitu ya saya bayar cash tunai semuanya saya minta barangnya dikirim begitu dikirim nggak langsung saya periksa begitu saya periksa barangnya cacat semua jelek semua aib semua dan orang itu sudah pergi entah kemana Celaka saya Rasulullah, binasa saya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apakah karena saya tertipu seperti ini? Saya boleh menutupi aib-aib barang itu, merahasiakannya kepada pembeli saya, usai saya menjualnya dengan harga yang wajar, dengan demikian minimal saya balik modal ya Rasulullah. Apakah saya tetap harus jujur, terbuka, kepada semua konsumen saya mengatakan ini barang rusak jelek bayarnya ya seikhlasnya saja dengan demikian saya pasti rugi besar bahkan nyaris bangkrut ya Rasulullah apa yang harus saya lakukan Lalu Nabi bersabda kepadanya dan hadis itu menjadi masuk di kalangan kita kulil hmm. haqqa walau kana murah katakan yang benar meskipun pahit jika begitu berangkat katakan yang benar meskipun pahit itu pahit itu buat siapa? Pertama-tama untuk ini mengatakan, karena bersabda kepada orang ini, pedagang ini, katakan yang benar olehmu oh, meskipun itu pahit bagimu. Karena kalau dia mengatakan yang benar, pahit rasanya karena nyaris bangkrut rugi besar. Begitu nah, kita ini sering Mungkin di sini untuk membenarkan kita yang suka menyakiti hati orang, suka kemudian bikin panas telinga, suka kemudian bikin kita berada pada titik di mana ah, merusak harmoni, merusak hubungan silaturahim bahkan Allah bilah Rasulullah tidak memerintahkan yang demikian Yang diperintahkan Rasulullah adalah Jujurlah engkau meskipun itu beresiko bagimu Kulalah kalau kana orang. Katakan yang benar meskipun pahit Karena pahitnya kebenaran yang kita katakan itu Pendek usianya karena yang namanya kejujuran itu menyelesaikan masalah sekarang juga sementara yang namanya dusta itu menundanya untuk menjadi masalah esok hari esok hari dan esok harinya terus menerus jadi yang kedua dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama itu kita wajib menghadirkan kenyamanan kenyamanan yang kemudian membuat saudara kita merasakan kehadiran kita sebagai sebuah telaga penyejuk ketika seluruh dunia ini isinya gersang itulah kita nyaman dan kualitas hubungan yang ketiga adalah memberi manfaat itulah keimanan kita sebelum ke yang ketiga ini saya singgung sedikit itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat ke-120 saya kira berfirman ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Debat itu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fiqh Al-Awlawiyah adalah metode dakwah yang oleh ayat ini disebut disebut terakhir oleh Allah. Artinya dia prioritas yang kemudian bukan awal-awal. Dia prioritas yang kemudian tidak didahulukan. Urutannya adalah urutan prioritas dan urutan efektivitas karena dakwah dan debat adalah salah satu yang efektivitasnya paling berat untuk kita capai pertama-tama justru dengan hikmah apa itu hikmah? kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah al-hikmah artinya kemanfaatan yang dirasakan dari sudut pandang para objek dakwahnya itu hikmah berdakwah dengan hikmah artinya berdakwah dengan Pertama-tama kemanfaatan yang dirasakan dari sudut pandang Madau. Oh. Kami misalnya di lereng Merapi dengan beberapa dusun binaan di sana itu kalau dulu pertama datang ke sana kemudian menawarkan gitu ya bapak-bapak ibu-ibu ini ada yang mau kesini ngisi pengajian ya bapak-bapak ibu-ibu datang ya ini pengajian bermanfaat bapak-bapak ibu-ibu pengajiannya untuk dunia akhirat bapak-bapak dan ibu-ibu apakah itu nikmat belum tentu mungkin pengajian itu bermanfaat tapi bermanfaat di sini masih dari sudut pandang darinya, belum sudut pandang madunya, belum sudut pandang objek dakwahnya. Kata mereka apa? <laughs> Pak, kami itu nggak butuh pengajian. Yang penting ada beras buat anak nasi besok pagi. Kita tidak bisa menjawab kalau sudah seperti itu. Maka agak kemudian harus diluruskan pemahaman rekan-rekan itu seakan-akan mengatakan udahlah nggak usah ribet-ribet Rasulullah itu memulai dakwah dengan tauhid dengan akidah Iya, tapi bukan artinya hanya pengajian soal akidah. Betapa Allah itu membandingkan dengan sangat kontras di surah Al-Balad tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Si tokoh Quraisy yang haus kekuasaan dan pengen punya ambisi bisa berkuasa ke seluruh maka seperti Abdul Muthalib dulu. Itu Ahmad Tumal Bada menghabiskan harta yang sangat banyak untuk apa? untuk bikin pesta-pesta undang para pemuka, untuk bikin arena-arena judi, untuk kemudian menyuap ke sana kemari agar dia bisa berkuasa. Ahlu kepada pada kata dia, hancur, binasa aku sudah banyak harta bisa. Lalu dia masih mengkritik lagi Kenapa dia akan jadi Rasul Muhammad Anak kemarin sore itu Apa kelebihan dia Seharusnya yang jadi Nabi itu Kalau tidak saya di sini Di Makkah Tentu saja adalah Mas'ud bin Amr as sakafi di Taif kata dia Nah jelaskan di surah Al-Barat itu dengan begitu lengkapnya kalau tidak kita ulas hari ini betapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Falatahadul Aqabah Kenapa dia tidak seperti Muhammad? Kenapa dia sekedar pencitraan saja? Bikin pesta-pesta, bikin berbagai macam kegiatan untuk mencitrakan dirinya sebagai orang yang layak memimpin serta Muhammad SAW dia menempuh jalan yang mendaki lebih suka. Al-Aqabah. Apa itu faktor qabah? Dia membebaskan budak, dia menyantuni fakir, dia menyantuni yatim, dia mengasihi para miskin, dia bela semua orang-orang itu, dia tolong semua orang-orang itu. Semakan dan minladina tawasobi sabir tawasobi marhaba. Ini pelajaran penting tentang betapa kemudian hikmah itu nomor satu dan sudah pandang matmu. Baru yang kedua, dakwah itu untuk maudatil hasanah dan nasihat yang baik, pengajaran yang baik. Karena dibandingkan dengan hikmah, pengajaran yang baik, nasihat yang baik ini skupnya terbatas. Kalau hikmah semua orang bisa mendengar, Kenapa? Karena hikmah itu keteladan, karena hikmah itu perbuatan, karena hikmah itu kalimatul hal, satu perbuatan nyata yang kemudian dilihat orang. Sementara yang namanya mau dalam hasanah itu masih bisa tertolak dengan gitu. kata-kata kalau anak Jakarta biasanya begini lo siapa sih ribet banget ngurusin hidup gue masalah buat lo bapak ibu gue tiap hari ngasih makan aja nggak masalah ini hidup, gue sendiri masalah buat lo gitu itu kan maudatul hasanah karena maudatul hasanah itu untuk siapa banyak wajar kata-kata tentang ini berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman sementara orang tidak beriman إن الذين كفروا saya أن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون kalau sudah menutup hatinya sendiri kalau mereka sudah mengunci mati hatinya sendiri maka kamu peringatan, hai Muhammad atau tidak kamu peringatan, sama saja bagi mereka tidak akan beriman hebatnya Rasulullah SAW ya Rabbi kata Nabi kalau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja bagi mereka maka hambamu ini memilih untuk tetap memberi peringatan itu kata Rasulullah SAW karena kemuliaan beliau. Tertajuk kita pada akhlak Rasulullah ketika dikisahkan Umar bin Khattab ya. Ini untuk kembali kita sekali lagi melihat kenyamanan itu betapa betapa agungnya soal kenyamanan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh yang hatinya terluka. Kita kadang-kadang dalam ukhuwah berjumpa dengan orang-orang yang terluka. Seperti apa itu orang-orang terluka? Orang-orang terluka itu jangankan disakiti. Dibaikin saja merasa sakit. Siapa itu orang terluka? Kalau kita gambarkan ya ada orang kena telusuk, telusuk kita apa? Serat kecil yang masuk ke dalam jemari misalnya. Kemudian telusuk itu tidak dicabut, tidak diambil, dibiarkan di sana bernanah, membusuk, sakit orang yang jarinya ada telusuknya itu jangankan disakiti wong diajak salaman aja dia jelit-jelit gitu diajak salaman kan maksudnya eh salamualaikum aduh sakit gitu. dan itu terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh yang kemudian dikenal sebagai tokoh munafik di Madinah sebenarnya karena apa Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bercerita kepada Nabi ya Rasulullah lapangkanlah hatimu kepadanya sungguh dia orang yang sakit hati jadi ketika engkau menjelang datang ke Madinah itu kaumnya itu sudah mensepakati dia untuk jadi raja mereka sudah menyiapkan mahkotanya sudah menyiapkan sananya tapi lalu engkau hadir ya Rasulullah lalu kemudian kaumnya batal mengangkat jadi raja orang-orang Madinah itu batal Aus dan Khazir batal mengangkat dia jadi raja maka betapa sakit hatinya karena kedatanganmu ya Rasulullah ini sebenarnya ada orang-orang terluka yang sedemikian. Sayang bagi Abdullah bin Ubay dia tidak menyadari bahwa Rasulullah memang lebih utama daripada dirinya. Andai dia kemudian mengakui keutamaan Rasulullah, dia orang nomor dua. Dia akan jadi orang nomor dua. Karena di masa sebelumnya sebenarnya kebaikannya sangat diakui, kemuliaannya diakui. Hanya kerasa kita itu membuat dia tidak menyembuhkan lukanya, tapi justru merawat lukanya supaya tetap terluka sepanjang hidupnya sehingga dia kemudian menjadi musuh bagi Rasulullah SAW yang Kemudian ketika umat mengatakan, Ya Rasulullah, aku penggal saja orang yang mengatakan, Layu hujan al-azu min hal-adal, yang akan mengeluarkan orang hina dari dalam kota Madinah oleh orang mulia itu. Kata Nabi tidak wahai umat, nanti apa kata orang Muhammad membunuh sahabat? Jadi Allah tidak. Ketika kemudian peristiwa itu, Layu hujan al-azu min hal-adal, dalam surah Al-Munafikun itu terjadi. Salah seorang putra Abdullah bin Ubay namanya Abdullah bin Abdullah mendengar selentingan oh tunggu aja di Madinah itu Abdullah bin Umi bakal dipenggal sama Nabi menghadaplah dia kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah benarkah aku mendengar kabar bahwa engkau ingin membunuh ayahku engkau hendak membunuh ayahku Demi Allah ya Rasulullah Kalau engkau akan membunuh ayahku Jangan kirim seorang sahabat untuk membunuh beliau Karena demi Allah orang Madinah tahu Aku adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuaku dia berkata, kalau ada sampai yang membunuh ayahku, aku pasti akan dendam. Dan aku pasti akan membalas dendamnya. Dan aku pasti akan membunuh punya Dengan itu aku menjadi kafir, ya Rasulullah. Demi Allah, aku tidak ingin itu terjadi. Tetapi kalau kau memang ingin membunuh ayahku, ya Rasulullah, utus aku. Utus aku sendiri. Tetapi pun aku mencintai ayahku, tapi Allah dan Rasulnya lebih layak aku cintai daripada ayahku sendiri. Iman macam apa ini? Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan Jangan kau utus orang lain ya Rasulullah Karena aku ini orang yang berbakti kepada orang tua Aku cinta ayahku Maka kalau kau utus orang untuk membunuh ayahku Aku pasti akan dendam dan aku pasti akan membunuhnya Dan kalau aku membunuh seorang mukmin Aku jatuh kepada kekafiran ya Rasulullah Dosa yang tidak terampun ya Rasulullah Maka oleh itu kalau kau memang ingin membunuh ayahku ya Rasulullah Utuslah aku sendiri Karena betapapun aku mencintai ayahku Allah dan Rasulnya lebih aku cintai dan si anak berbakti ini yang berasal dari bapak tokoh munafik ini dia amat sangat sedih ketika sang ayah akhirnya meninggal masih dalam kemunafikannya belum bertobat. Menangis dia menghadap Nabi Ya Rasulullah tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahku Kecuali doa dan permohonan ampun yang kupanjatkan kepada Allah Tolong ayahku ya Rasulullah Datang dan salamkan ayahku Berangkatlah Rasulullah berdiri dan beliau dihadang oleh Umar. Ya Rasulullah, Allah melarang engkau untuk menselati mereka. Dari mana kau tahu, hai Umar? Turun ayat memang. Rasulullah mendengarkan ayat itu. Benarkan Allah melakukan pasti ya Rasulullah Menjelaskan si munafik itu Yang telah memfitnah ibu kita Aisyah berzina Yang telah kemudian mengatakan Akan mengeluarkan jalabi Quraisy dari Madinah yang mengatakan jangan memberi nafkah kepada jalabi Quraisy supaya mereka keluar yang mengatakan akan mengeluarkan orang gina yang mengatakan yang membuat fitnah yang memisahkan diri dari perang semua dosa-dosanya Umar hafal yang bikin masih dirau untuk memecah belah kaum muslimin Ya Rasulullah tidak Allah tidak akan mengizinkanmu untuk itu Tapi yang turun surat atau balik ke-80 bunyinya Kamu mohonkan ampun atau tidak kamu mohonkan ampun sama saja Kamu mohonkan 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni mereka Apa kata Nabi Hai Umar Tidak kau kedengar Tuhanku memberiku pilihan Kau mohonkan ampun atau tidak kau mohonkan ampun sama saja Maka aku memilih untuk memohonkan ampun Akbar Allah mengatakan Kau mohonkan ampun 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni mereka Maka hai Umar aku akan memohonkan ampun untuknya 70 kali tambah 70 kali tambah 70 kali Dan Umar ketika itu berundur dan merasa gemetar Kata Umar betapa lancangnya aku pada Rasulullah Dan betapa mulianya akhlak Rasulullah Betapa bening dan jernih sikapnya terhadap bahkan perintah yang diberikan oleh Allah sekalipun. Lalu Rasulullah pun mensalahkan Abdullah bin Ubay bin Salul Baru sesudah itu Allah menurunkan hukum finalnya Ayat ke-84 Mulai sekarang, jangan pernah sekali-kali lagi kamu berdiri untuk jenazah mereka Dan jangan kamu salat untuk mendoakan mereka selama-lamanya Ini seakan-akan Allah hendak memberikan kesempatan kepada Rasulullah SAW Untuk menjelaskan betapa akhlaknya yang mulia itu memang indah, memang agung sehingga Allah memujinya inna kana ala khuluqin adzim engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia akhlak yang agung ini kenyataan lagi tadi kita katakan Maulidul Hasan wajah oh, membelatihi hiasan. kalau kita berdebat berdebat itu harus dengan cara yang lebih baik daripada yang digunakan oleh orang yang kita debati hatta bahkan seorang yang paling mulia baik caranya lebih baik akhlaknya, lebih baik argumentasinya pun di dalam dakwah dia mengalami kegagalan ketika dia berdakwah dengan debat itu. Ibrahim alaihissalam berdebat dengan kaumnya. Siapa yang melakukan ini pada Tuhan Tuhan kami? Kata Ibrahim, kenapa tidak kau tanyakan kepada berhala terbesar itu? Argumennya tolak, kena. Tapi apakah kaumnya beriman? Tidak. Ibrahim bahkan dibakar Allah ya Hamkaji Mu'tamad sebelum mengatakan itu ibrahnya kita ini kalau dakwahnya eh, anarkis dengan inisiatif kita sendiri biasanya dibalas lebih anarkis bedanya kalau Ibrahim ditolong Allah kita belum tentu Lalu Ibrahim itu seorang yang kemudian punya kuat istidayah yang sangat kuat itu. Dia ini orang yang inovatif dan belajar dari trial and errornya. Allah kemudian terangkan kepada kita. Kalau dulu dia berdebat dengan khayak rami, yang namanya masa, itu yang maju pasti bukan otak duluan, otak duluan yang maju. Yang maju pasti bukan akal duluan, akal duluan. Lalu Ibrahim berdebatnya dengan Namrud. Rabbi Allah yuhyi Kata Ibrahim, siapa Tuhanmu? Kata Namrud, maka Ibrahim menjawab, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga menghidupkan dan mematikan. Dia penggal kepala seseorang dan dia bebaskan seorang tawan. Kata dia, itu yang saya bebaskan, saya hidupkan. Itu yang saya penggal, saya matikan. Kata Ibrahim, Fa'inna melihat ini syamsi minal masyarakat. Tuhanku adalah yang mendatangkan mentari dari timur. Kalau cuma sampai di situ mungkin dia bisa bikin gara-gara lagi si Namrud. Tapi Ibrahim menguncinya dengan kata-kata, Fatih dia maghrib. Kalau kamu juga Tuhan tahu datangkan dari barat, itu saja simpel. Sering dengan kafir. Orang kafir yang terbuka, nggak bisa jawab lagi. Tapi apakah dia beriman? Tidak. Berproses dakwah Ibrahim dengan debat itu sampai dia kemudian memberikan kepada kita satu pencerahan tentang dakwah itu kalimat-kalimat yang sangat indah. Ini yang sering dikeliru fahami sebagai kisah Ibrahim mencari Tuhan. Padahal menurut Imam Al-Qurtubi ini bukan mencari Tuhan, ini Ibrahim berdakwah. Ini Ibrahim berdakwah, dia menggunakan kalimat-kalimat yang softly tapi lebih lebih detil gitu, lebih mematikan dengan kata-kata ih bintang ya bagus ya, disembah ya Tuhan ya. Ah kayaknya enggak deh. Itu yang lebih gede itu bulan. Tapi bulan terbenam. aku nggak suka yang terbenam. Matahari, oh iya itu besar sekali. Nah, akhirnya kemudian teman-teman kayaknya deh yang lebih tepat itu Tuhan kita adalah yang menciptakan bintang bulan maupun matahari bukan bintang bulan dan mataharinya tetapi yang menciptakan itu semua itu kan kalimat dakwah karena Imam aku qutub mengatakan karena Allah mengatakan kepada Ibrahim walam yaku musyrikan dan juga wa makana dalam musyrikin Ibrahim itu tidak pernah termasuk sebagai orang musyrik maka tidak mungkin Ibrahim mengucapkan kalimat tadi dengan soal bahwa dia meyakininya. Ini bukan keyakinan, ini adalah kalimat dakwah. Ya, bela bela gitu. Karena belajar dari pengalaman. Kenyamanan begitu indahnya. sampai yang ketiga tadi, kemanfaatan. Masya Allah. Kemanfaatan itu puncak dari iman kita kualitas hubungan yang kita lihat dengan sesama Allah sendiri yang memfirmankan di surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25 daraballah masalah kalimat kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibah Allah membuat perumpamaan iman yang baik kalimat yang baik kalimat iman yang baik itu seperti pohon yang baik apa ciri pohon yang baik? satu asluha sabit akarnya kokoh menghujam ke dalam bumi ya, tidak terguncang. Wa sama dan batangnya tinggi, tegak menjulang disertai dengan cabang-cabang yang menggapai langit. Wa sama tapi apakah iman cukup sampai di situ? Apakah kita membangunkan iman kita nih akidah saya kokoh, ibadah saya sehari 100 rakaat salatnya. 100 pon sedekahnya. 100 halaman tilawahnya saya begitu apakah begitu yang kita banggakan tidak seakan betapa pentingnya yang terakhir ini Allah memisahnya di ayat berikutnya yaitu di ayat ke 25 tidak jadikan satu ayat ciri paham baik yang ketiga yang menjadi inti dari pembicaraan tentang pohon baik itu adalah tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha dia memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Rabbnya manfaat dan kata saya Kutub dalam final Quran Allah tidak mengatakan tu'ti rataha kullahin bin rabiha memberikan buahnya pada setiap musim yang disedoknya karena kalau tu'ti rataha itu ada masalah kalau ini buah mangga kita lempar ke wajah orang sumpuk kena wajahnya gitu kemudian kita mau eh maaf itu saya kasih mangga tolong diterima ya <laughs> itu masih bisa disebut tukti samarataha kata saya kutub tetapi yang namanya tukti ukulaha tukti ukulaha memberikan ukul itu artinya pilih mangga yang paling harum aromanya paling lembut teksturnya paling manis rasanya kupas hati-hati kemudian potong kecil-kecil tusuk dengan garpu suapkan ke mulutnya sambil tersenyum ayo silahkan itu baru tuti ukulaha kata saya kutub jadi perbuatan kemanfaatan dari iman yang tumbuh dengan benar itu tidak sekedar memberi manfaat, tetapi cara memberi manfaat itu juga diutamakan. Cara memberikan kemanfaatan itu juga diutamakan. Memberikan sedekah dengan melempar, benarkah? Tidak. Kebaikannya ada pada bagaimana merahasiakan sedekah itu. Bahkan kepada untuk menjaga perasaan si penerima falsafah yang kemudian sampai sekarang kami di Karyan selalu begitu yang namanya zakat kurban itu nggak boleh ada antrian di masjid yang namanya zakat kurban nggak boleh ada antrian di masjid silahkan warga mohon tetap tinggal di rumah kami antar satu persatu kurban harus ahsan karena menampakkan antrian di masjid menampakkan kemudian orang berantri-antri berdesak-desakan alangkah buruknya bagi kehormatan mereka dan kehormatan kaum muslimin dan bahkan kehormatan Islam ditutuplah itu saat itu Alhamdulillah kami dijumpakan misalnya setiap Idul Fitri eh, Idul Adha itu uh, menyembelih kira-kira 40 lembu dan 40 kambing uh, itu dengan personel panitia sekitar 400 sampai 500 orang itu yang kami alhamdulillah selama ini sudah bikin alur kerja flowchart yang bagus sehingga kalau jam 11 kita sudah mulai membagi selalu meskipun ada banyak yang harus dibagi ribuan jumlahnya lebih Mukmin itu memberi kemanfaatan dan tidak sekedar memberi kemanfaatan, tetapi memberikan kemanfaatan dengan cara yang paling indah. Kulahilin setiap musim kata Imam bin Mugathir, Kulahilun artinya setiap musim berarti tidak bersyarat. Jangan sampai seorang mukmin itu punya akhlak bersyarat. Berarti belum akhlak namanya kalau masih bersyarat. Dia itu baik loh kalau lagi banyak uang. <laughs> bersyarat. Dia itu ramah loh kalau lagi perlu, gitu. lagi ada butuhnya. Dan Ini pokok pikiran pertama dalam dekatan ukuran adalah soalnya iman itu hubungan Allah meletakkan keimanan kita ukuran-ukurannya itu dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama baik itu keamanan yang bisa kita hadirkan kenyamanan yang bisa kita tampilkan maupun kemanfaatan yang bisa kita berikan yang kedua pokok pikiran kedua dalam dekapan upah adalah hubungan itu harus bersama iman karena hubungan yang tidak bersama iman tidak berharga Ketika hubungan tidak bersama iman, maka hubungan itu akan menjadi penyesalan, akan menjadi permusuhan, akan menjadi nestapa di akhir. Allah berfirman di surah Az-Zukhruf ayat ke-67, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduhun ilal muttaqin. al akhillah orang yang saling mencintai, orang yang akrab mesra di dunia. al akhillah orang yang saling menyayangi para kekasih. Di dunia Yama idin ba'duhum li ba'din aduhun illa muttaqin. Pada hari itu pada hari kiamat kata Allah maka sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian baik illa muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhlaq yama idin ba'duhum li ba'din aduhun illa muttaqin. Orang-orang yang saling mencinta para kekasih pada hari ini akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. di surah Al-Furqan Allah sebutkan di antara penyesalan eh, orang yang hubungannya keliru di dunia karena tidak disertai dengan iman itu ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila aduh binasa aku celaka aku andai dulu dunia tidak kujadikan si fulan itu sebagai kasihku sebagai kawan akrabku sebagai teman dekatku sebagai rekan yang paling mengerti tentang aku aduh binasa aku celaka aku kita sudah cerita sebab nuzul ayat ini kemarin di pertemuan kedua di KBRI adalah tentang Uqbah bin Abi Mu'aid dan Ubay bin Khalaf. Salam. Tentang Uqbah bin Abi Mu'aid dan Ubay bin Khalaf yang sebenarnya Uqbah sudah niat masuk Islam karena mendengar ayat Al-Quran yang menurut dia pasti kebenaran tidak mungkin dikarang oleh Muhammad tapi kemudian dia mau mengajak temannya yang namanya Ubay bin Khalaf teman akrab, teman mesra, teman dekat yang sangat kompak sejak dulu begitu diajak ternyata Ubay justru memalingkan wajah dan mengatakan lo gue en kata sekarang. kan bahasa dia ketika itu adalah wajahku haram bagi wajahmu wajahku haram bagi wajahmu kenapa? karena engkau telah menemui Muhammad beriman kepadanya dan ingin menjadi pengikutnya kau mengkhianati nenek moyang kita kau mengkhianati tuan-tuan kita aku tidak sudi lagi memandang. Gue Umbah ketika kemudian Umar bin Khalaf mengatakan begitu sehingga dia mengatakan tidak kok aku tidak begitu buktikan apa yang harus dibuktikan lakukan sesuatu yang membuat hatiku ridho maka apa yang membuat oleh dia kumpulkan kotoran-kotoran isi perut unta yang menjijikkan ke dalam sebuah wadah dia bawa wadah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud maka itu ditumpahkan ke kepala dan tubuh beliau maka orang ini Uqbah bin Abi Mu'id Kalau di akhirat akan berteriak Ya baiklah kebaikan dalam katanya fulana khalilah Ada binasa aku celaka aku andai dulu di dunia tidak menjadikan Si Ubay bin Khalaf itu sebagai kasihku Sebagai kawan akrabku sebagai teman dekatku Ini nasib dari semua kuburan yang tidak biasakan atas iman Permusuhan Nestamba Pengusaha besar Maka setiap kuburan yang kita jalan, kita bangun, kita perlu evaluasi. Kita ini dalam hubungan itu, apakah kita menjadi semakin taat kepada Allah atau justru semakin jauh dari Allah? Semakin dekat atau justru semakin berjarak dari Allah? Apakah kita membuat semakin banyak beribadah atau justru banyak sia-sianya ketika berhubungan dengan dia atau bahkan ketika berhubungan dengan dia kita justru kemudian dalam kemaksiatan-kemaksiatan ini harus kemudian diperhatikan karena Ketika kita mengevaluasi lalu kita menemukan ada yang salah, kita harus merestorasi cinta itu dengan kata-kata aku cinta padamu karena Allah dengan cara yang dinilai Allah dalam rangka mencari oleh Allah berbuka. Bukan cuma aku cinta padamu karena Allah, tidak cukup. Aku cinta padamu karena Allah dengan cara yang dinilai Allah dalam rangka mencari oleh Allah. Itu berbuka. Aku cinta padamu karena Allah dengan cara yang dinilai Allah dalam rangka mencari oleh Allah. Subhanahu wa Dan kalau itu sudah Masya Allah, betapa agungnya cinta karena Allah itu. Karena dia adalah penanda manisnya iman. Tidak akan mencapai manisnya iman kecuali salah satunya adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan dia adalah satu satu amal yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah itu. Karena dijanji oleh Allah Orang yang saling mencintai karena keagunganku maka akan kuberikan kepada mereka naungan hari tiada naungan kecuali naunganku. Dan bahkan orang yang saling cinta karena Allah ini berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah maka di surga mereka akan memiliki mimbar-mimbar dari cahaya tempat mereka bertampil yang bahkan membuat iri para nabi dan syuhada. Kok bisa ada nabi iri? Ya ada kan nabi tidak punya pengikut mau berukhuwah sama siapa juga. Syuhada juga begitu kadang-kadang ada orang-orang yang kemudian mereka adalah pahlawan ketika dalam keadaan perang tapi bingung ketika sudah zaman damai mau ngapain gitu kalau memang tipikal yang bukan tipikal orang yang kemudian bisa menjalin hubungan dengan akrab kalau perang oke oh, jadi perang tapi kalau jadi zaman damai bingung mau ngapain gitu syahada pun iri cemburu kepada orang yang sangat cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi betapa agungnya cinta karena Allah itu dan kebersamaan itu indah sekali karena cinta karena Allah itu mengantar kita pada kedudukan yang mungkin tidak dicapai oleh amal-amal pribadi kita saya sering mengilustrasikan kalau dari Jakarta ke Jogja ada semut jalan kaki kira-kira sampai enggak gitu ya berikrar saya mau jalan kaki sampai ke Jogja gitu semut gitu baru lewat depan rumah sudah terlindas motor gitu kalau Jakarta tapi kalau seperti itu saya menggambarkan menyelinap ke dalam tas yang saya bawa kemudian ikut saya ke bandara berarti langsung naik pesawat ke Jogja gitu, sampai Jogja itu baru bersama tas gitu belum bersama orang saleh maka hadis itu indah sekali Rasulullah bercerita uh, maaf Anas bin Malik bercerita kepada kita bahwa satu hari ada datang orang kepada Rasulullah SAW orang ini bertanya ya Rasulullah mata sa'ah Rasulullah kapan datangnya kiamat Alhamdulillah jawabannya bukan 2012 ya, di Olimpiade London masih kita berjalan <laughs> kalau sesuai filmnya Olimpiade London tidak tahu gitu jadi Rasulullah menjawab apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya ketika orang yang bertanya kapan bertanya kiamat ya Rasulullah apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya jawab Rasulullah begitu lalu orang itu mengatakan begini ah nggak ada ya Rasulullah saya itu nggak punya persiapan apa apa kecuali bahwa saya ini cinta loh kepada Allah dan Rasulnya maka Nabi menyawur antara ma'abat ahbabtah engkau akan bersama dengan yang kau cintai dalam ayat muslim almaru ma'aman yuhib orang itu akan bersama dengan yang dicintainya kata Anas bin Malik Masya Allah betapa gembiranya aku ada hadis ini kalau ada orang yang memerlukan hadis ini denganku dariku dengan bumi seisinya kalau ada orang yang memerlukan hadis ini, kalian memerlukan hadis ini dengan bumi seisinya, tidak akan diberikan. Demi Allah kan aku sangat berbahagia oleh hadis ini. Ketika ditanyakan kenapa anda berbahagia oleh hadis itu, karena kata Anas bin Malik, amalku, ibadahku, ibadahku, salatku, sedekahku, jihadku, bacaan Quranku tidak ada seujung kuku Abu Bakar, Umar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ibadah ketaatanku itu tidak ada seujung kuku mereka. Tetapi kata Anas bin Malik, aku sangat mencintai mereka. Dan cinta itu masih memberiku harapan kalau Allah akan menghimpunkan aku di surga sampai. Karena Rasulullah mengatakan, Anta ma'amun ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Maka perhatikan bersama siapa cinta kita itu berlaku. Dan di sana kita akan kemudian bersama. Maka keliru kalau mengatakan ukhuwah itu hanya dengan orang-orang yang hidup di zaman kita. Ukhuwah kita ini diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didedahkan oleh Allah kepada kita sebagai ukhuwah lintas zaman, lintas generasi. Maka Allah mengajarkan kepada kita doa ini, indah. Rabbana khfir lana iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Orang-orang terdahulu sebelum kita, mereka adalah saudara kita. Rasulullah SAW menyebut kita sebagai ikhwan-ikhwannya. Sampai Rasulullah mengatakan, aku rindu ikhwan-ikhwanku. Kata para sahabat ya Rasulullah, kami kan di sini masa dirindu. Kata kalian sahabat-sahabat, antum ashabi kata Rasulullah. Ini siapa, siapakah saudara saudara itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Rasul mengatakan, saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar langsung dariku, tapi mereka mengimani apa yang aku bawa. Mereka mencintai aku, maka mereka adalah saudara-saudaraku. Kita, saudara-saudara Rasulullah. Ini ukhuwah kita. Ukhuwah kita lintas zaman, lintas generasi, lintas ruang, lintas waktu kita bahkan mungkin bisa berupa dengan orang yang belum pernah kita berjumpa dengannya kita bersaudara dengan mereka dengan kaum kaum muslim di Rohingya kita bersaudara dengan mereka meski belum pernah jumpa tapi ada persaudaraan itu inilah ukhuwah sejati tembus zaman tembus tempat tembus manapun kita bersaudara dengan mereka semua ini yang kedua di pokok pikiran pertama iman itu hubungan pokok pikiran kedua hubungan harus bersama iman dan pokok pikiran ketiga baik iman maupun hubungan memerlukan ikhtiar-ikhtiar kita untuk membangunnya kenapa saya sampaikan pokok pikiran ketiga ini karena ada orang-orang yang saya temukan memiliki prinsip aku beriman dan ayatnya inamal mu'minuna ikhwah yang bisa bersaudara itu cuma yang beriman aku beriman maka aku bisa bersaudara kalau kau tidak bisa bersaudara denganku imanmu dipertanyakan alangkah jadi kita dengan kalimat itu seakan-akan dia iman lalu dia bisa berukhuwah lalu kemudian dengan begitu kalau ada orang bermasalah dengan dirinya dianggap imannya bermasalah juga padahal iman maupun ukhuwah adalah bangunan yang bersama-sama tegak sebagai dua buah kaki yang kemudian kita bertopang di atasnya terus harus kita bangun terus harus kita asah kemampuan keterampilan kita jangankan kita para sahabat Rasulullah pun yang imannya tidak dipertanyakan mereka juga mengalami masalah-masalah dalam ukhuwah itu dan ulil indah kemarin sudah kita sampaikan ayat tentang ukhuwah sekaligus ayat tentang masalah Indah minum dan yang fa aslihu baina akhwaikum Indah maupun ukhuwah itu Indah al-iman zidu yang kuas kata Imam Tirmidzi yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun, menguat dan melemah. Bisa bertambah menguat dan naik kalau dia kemudian disikapi dengan ketaatan. Tapi dia menurun berkurang, melemah kalau kemudian disikapi dengan kemaksiatan. Itulah iman iman saja naik dan turun bertambah dan berkurang apalagi keterampilan kita berukhuwah apalagi hubungan kita dengan sesama pasti juga ada pasang surutnya pasti juga ada saat-saat kemudian ada musim panasnya ada musim semunya ada musim gugurnya ada musim dinginnya itu hubungan kita semua. dan di situ diperlukan keterampilan-keterampilan itu berukhuwah orang yang kita sebut Sayyidina Abu Dhar al-Ghifari tadi yang pernah mengatakan kepada beliau anak juga hitam termasuk di antara orang yang kemudian imannya tidak perlu dipertanyakan tapi dalam soal menjalin ukhuwah kadang-kadang beliau mengalami masalah justru karena sifat aslinya yang oleh Rasul disebut sebagai pula jatan kamu itu orang yang pula jatan lisannya paling lempeng paling lurus artinya apa nggak bisa bengkok kalau ngomong apa yang di hati dirasakan itu yang dibicarakan <laughs> tapi yang begitu kadang-kadang tidak nyaman buat ini. kayak anak budak hitam itu kan benar bila anak budak hitam lagi kesal dia ngomong kayak anak budak hitam dan itu kenyataan tapi tidak berkenan di betul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abu Dhar berangkat perang Tabuk sendiri, Rasulullah mengatakan semoga Allah merahmati Abu Dhar. Dia berangkat sendiri, mati sendiri, dibangkitkan sendiri. Kenapa? Karena asdaqul hajatannya itu membuat dia kesulitan untuk kemudian berada di dalam sebuah barisan. Dan alangkah agung perjuangannya untuk bisa maka ketika satu hari dia melihat sahabat-sahabatnya diangkat menjadi pejabat oleh Rasulullah, dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, angkat aku jadi pengurus urusan seperti yang lain, masa aku nggak diangkat sendiri? Ini bukan karena ambisi, tetapi dia kemudian ingin menjadikan itu sebagai jalan pahala baginya. Dia ingin ya Rasulullah kok yang lain diangkat jadi pengurus zakat, ada yang diangkat jadi imam, diangkat jadi panglima, diangkat jadi ini, jadi itu saya kok enggak. Gitu. Kata Rasulullah kepada Abu Dhar sambil tersenyum, Ya Abu Dhar al-Ghifar ini arah dhaifah. Ya Abu Dhar al-Ghifar aku melihatmu sebagai seorang yang lemah. Bukan lemah iman, tapi lemah dalam menjalin hubungan sesama. Dan itu terjadi misalnya ketika beliau di Madinah bersama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu hari Utsman itu memerintahkan budak budak untuk membagi Madinah kepada orang-orang asabi pada awal. Maka ada seribu dinar dalam kantong, seribu dinar, satu dinar 2,2 juta sendiri seribu dinar itu 2,2 miliar itu dibagikan oleh Utsman untuk masing-masing para sahabat di lawan Mudahnya di sini jadi kamu saya itu suka Abu Dhar biasanya susah menerima dia tapi kalau dia mau terima gitu ya aku akan sangat bersyukur maka kamu bebas dari perbudakan kalau Abu Dhar mau terima maka budaknya semangat banget diserahkan barang Allah ya Abu Dhar Ghifari wahai sahabat Rasulullah ini ada hadiah dari Tuhan tahun tolong diterima dan mudahkan urusanku apa maksudmu kata Abu Dhar jadi kata Tuhan Usman kalau anda berkenan menerima menerima hadiah ini beliau akan sangat berkenan dan aku akan dibebaskan dari perbudakan maka permudahlah urusanku hai Tuhan Abu Dhar apa kata Abu Dhar Farid demi Allah tidak akan kubiarkan kau bebas dari perbudakan ganti aku yang terbeli dan menjadi budaknya Usman Pulang budak itu ketakutan lain dan dia kemudian menghadap Usman Tuhan Abu Dhar tidak menerima dia mengatakan begini ini Usman orang yang lembut sekali hatinya halus sekali perasaannya dan beliau ketika diceritakan bahwa Abu mengatakan tidak akan kubiarkan kau bebas dari perbudakan sementara ganti aku yang terbeli jadi budaknya Usman Usman sakit tiga hari tiga malam Usman sakit tiga hari tiga malam karena kata-kata itu tidak mudah bagi mereka untuk belajar menjadi seorang yang beruntung. Apalagi kita, kita pun harus belajar. Maka indah ketika kemudian terjadi pertemuan, lalu ada sahabat membahas ayat gitu ya. Ayatnya adalah alladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunahu fi sabilillah. Fabashshirhu fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau ada orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka mereka berbeda. kabar gembira mereka dengan azab yang pedih kata kata Abu Dhar ayat ini menunjukkan kita ini hanya boleh mengambil sebatas kebutuhan selebihnya harus di, diinfakkan ini pemahaman Abu Dhar di situ ada kapal al Ahbar dulu dia Yahudi masuk Islam dia kemudian mengatakan begini aku mendengar dari Ibnu Abbas aku mendengar dari Ibnu Umar aku mendengar dari uh, dari, dia sebutkan kabar sahabat uh, apa namanya tuh para pembuka sahabat. Aku mendengar mereka mengatakan harta jika sudah dizakati maka sudah gugur kewajibannya. Harta jika sudah dizakati maka sudah gugur kewajibannya. Itu kan Abu Bakar merasa diajak frontal gitu. Maka dalam ayat disebutkan Abu Bakar memukul Ka'bah dan mengatakan Diam kau orang Yahudi, apa urusanmu? Diam kau anak Yahudi, apa urusanmu? Nah ketika itu Usman di tengah-tengah situ Dia menangis Wahai abadar al-Ghifari ittaqillah Ya abadar al-Ghifari bertakwalah kepada Allah Jaga manusia dari bahaya di dan tanganmu Nangis susah. Karena Usman nangis Abu Dhar pun Maka kata Usman Sepertinya wahai Abu Dhar Kau memang tidak tahan hidup bersama kami Kata Abu Dhar Iya wahai Amirul Mu'minin Sesungguhnya kekasihku Rasulullah SAW berpesan kepadaku kalau rumah-rumah di Madinah tingginya sudah melampaui pohon kurma itu saatnya aku keluar jadi Aminah juga dari pesan ini kalau pohon di korban di Madinah sudah kalah tinggi dari rumah-rumah kamu keluar aja dari kota Madinah nah lalu Usman mengatakan demikian demikianlah hendaknya di tempat mana yang kau hendaki. lalu Abu Dar memilih Rabdah sebuah desa terpencil dibawa ke sana diantar oleh Usman diberi fasilitas oleh Usman semuanya tetapi ketika Usman pulang datanglah para penghasut dan pemberontak Datang mereka mengatakan, wahai Abu Dhar Al-Ghifari tidak pantas seorang sahabat mulia seperti engkau yang misalnya lurus dijamin oleh langit mengatakan apa yang hak seperti engkau diperlakukan seperti ini. Tidak pantas. Di belakang kami ada seratus ribu pedang, kata si penghasut itu. Demi Allah, kalau kau berkenan, mari kita bergerak hari ini juga. Kita turunkan si zalim Usman itu dari kekhalifahan. Apa kata Abu Dhar al Demi Allah, anakku, Andainya Utsman memerintahkan agar aku dijual sebagai budak, itu pasti baik bagiku. Andainya Utsman memerintahkan aku supaya aku disalib, itu pun baik bagiku. Demi Allah. Itu baik bagiku. Itu baik bagiku. Pergilah kalian. Sebatas itu yang bisa diusahakan Abu Bakar untuk kemudian menjadi seorang yang menjaga asul, menjaga damai, menjaga rahmat, menjaga silaturahim, dan menjaga ukhuwah usaha yang keras, usaha yang besar yang beliau lakukan di antara kecenderungan beliau untuk kemudian menjadi seorang yang penyendiri, bukan orang yang komunal, bukan orang yang berhimpun bersama-sama. Ada pahlawan besar yang lain juga mengalami kesulitan-kesulitan itu. Sehingga saat bin Abi Waqqas namanya. Apa yang kurang di saat bin Abi Waqqas? Asal dikenal awalun pula Mula-mula dalam Islam Mengalami berita yang parah dalam awal Islam Dikatakan aku adalah satu di antara lima orang ketika Islam ini awal. Lalu aku adalah termasuk orang yang ketika Rasulullah digoyokkan di Sakifah Bani Sa'idah, kami harus makan daun-daunan dan akar-akaran sampai kami buang kotoran seperti kotoran kambing. saat kita bebas yang mulia itu menjadi penakluk Kadisiyah, penakluk Imperium Persia yang maha, maha kuat. Tetapi seperti kata Umar bin Khattab, saat bin Abi Waqas itu kalau mimpin pasukan untuk menaklukkan kemaharajaan dia pasti sukses dan kalau mimpin administrasi desa kecil pasti kacau kenapa? karena sifat pribadi beliau yang tidak tahan kalau diberi masukan itu Sa'ad bin Abi Waqqas jadi ketika kemudian dia diangkat jadi gubernur Kufah oleh Umar itu rakyat kan mantan rakyat Persia jelas saja nggak suka sama sama sama saat bila Abi Maka tiap hari rakyat itu demo aja gitu. Berisik banget kota saat bila Abi Apa yang orang-orang ini gitu? Akhirnya apa yang dilakukan? Dia bikin benteng tinggi lagi dia bikin di dalamnya kantornya itu kemudian berlapis-lapis begitu. Susah ditemui. Birokrasinya rumit untuk ketemu ketemu saat bila Abi Ya Umar diberi laporan tentang itu. Di Kufah berdiri istananya saat bin Abi Waqqas padahal engkau di sini tinggal di gubuk <laughs> ya, berhubung begini. Umar bukan karena bahwa dia tidak dibunuh, tapi mengkhawatirkan kalau saat bin Abi Waqqas mulai mengambil jarak dari ayatnya seperti itu, itu tidak baik. Lalu dia tulis surat. Hai Abu Musa al-Ashari sampaikan surat ini kepada saat dan sebelum itu sebelum kau masuk kota baca suratnya untukmu ini. Berkuda Sayyidina Abu Musa al-Ashari ke Kufah, di situ ternyata tertulis gitu ya. Kalau kau sampai di Kufa, robohkan benteng saat bakar istananya dan ini bacakan untuk saat bin Abi kemudian betul saat bin Abi Waqqas apa titah Umar bin Khattab di situ tertulis dengarkan rakyat wahai saat meskipun kamu tidak menyukainya satu hari Umar sendiri kemudian datang ke Kufah untuk sidang inspeksi mendadak gitu beliau masuk ke masjid tanya di antara kalian ada tidak yang keberatan terhadap gubernur kalian ini sebenarnya apa masalah kalian terhadap gubernur kalian ini sebelumnya pernah ada kasus ada orang bukan saat pindah blokos di pengadilan saat merasa tidak bersalah maka di pengadilan dia berdoa padahal saat pindah blokos ini orang yang doanya bisa jabah didoakan Rasulullah semua doanya bisa nah orang itu di, begini oleh saat pindah blokos ya Allah kalau dia benar maka benarkanlah dia dan muliakan berkahi semua hartanya tapi kalau dia mengada-ada dan menuduhku memfitnahku maka binasakan dia dan binasakan hartanya dan benar sehari kemudian orang itu mati binasa di kebunnya nah orang tak takut tuh nah, bahaya dia menerima kamu tapi kejadian lagi di Masjid Kufa itu ada orang yang ngacung ketika semua orang diam dia ngacung dia mengatakan kalau anda ingin tahu tentang gubernur anda ini wahai ini. maka dia itu orang yang pengecut tidak berani bersama pasukan dan dia itu tidak mengurus urusan kami dengan benar dia itu kembali tidak adil dan dia itu jelek sholatnya apa yang dilakukan Sabina? Dia sama mengangkat tangan ke langit. ya Allah, kalau dia terus ingin menasihati aku memperbaiki diriku, maka perbaikilah pula dirinya. Luaskan rizkinya, panjangkan umurnya, berkahi keturunannya. Tapi kalau dia riak, sum'ah, cari muka, Ya Allah, maka panjangkan umurnya Masih bagus ya? Panjangkan umurnya Sempitkan hidupnya Dan masyhurkan kehinaannya 40 tahun kemudian ada orang lewat kota Kufah dia lihat ada orang tua banget tua banget seperti apa sampai digambarkan alisnya itu putih panjang menyatu dengan jenggotnya yang juga putih dan panjang itu orang tua banget pokoknya amat sangat tua dan kerjaannya meminta-minta kerjaannya meminta-minta numis tetapi anehnya ini orang tua peminta-minta ini Kalau ada gadis-gadis lewat masih sempat godain terus Maka orang itu tanya boleh bapak apa kau tidak malu pada Allah Kata si bapak apa, apa daya Aku aku ini orang yang kena balak doanya saat bin Abi Waqqas Jadi ini ternyata orang yang kritik saat di depan masjid itu Yang didoakan oleh saat panjang umurnya Sempit hidupnya ke kehinaan hati-hati kalau urusan sama Sa'd bin Abi Waqqas bisa didoain gitu. tetapi ketika Umar menasihati yang kematian dan materai saat janganlah engkau tertipu oleh gelar-gelarmu yang banyak engkau paman Rasulullah engkau kebanggaan Rasulullah yang Rasulullah kemudian menjadikan bapak dan ibunya sebagai tebusan bagimu engkau yang orang yang panahan bidikannya begitu tepat dan doanya begitu mustajab engkau orang yang menaklukkan Persia Wahai saat janganlah tertipu oleh semua hal itu Tetaplah bertakwa kepada Allah dan perbaiki dirimu Ini wasiat Umar kepada saat bin Abi Waqqas Dan ketika Umar mengatakan dengan Allah Aku memecat saat bin Abi Waqqas Tapi bukan karena sifat khianat yang ada pada dirinya Demi Allah jika kalian memilih saat bin Abi Waqqas untuk menjadi khalifah Sepeninggalku Itu baik Ini wasiat Umar Tapi apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika orang-orang kemudian mendatanginya Mbak wafatnya Ali bin Abi Thalib Paman, kata keponakan saat tidak berkas. Di belakangku ada ratusan ribu pedang. Mereka semua sepakat, mufakat bilang, dan kamu sini tidak akan ada yang menolak. Mengatakan bahwa satu-satunya ahli surga yang dijamin masuk surga dan masih hidup, cuma kamu. Dan satu-satunya majelis syuratnya Umar yang masih hidup, cuma kamu, wahai paman. Maka demi Allah, kau kalau kau berhajar khalifah, serahkan urusan kepada kami, maka semua akan menyerah dan berbaikat kepada kami. Kata saat tidak Abu nah pamanmu ini tidak ingin ada seratus ribu pedang yang pamanmu inginkan cuma sebilah pedang yang kalau kuacurkan kepada orang yang beriman maka dia lulu tak tidak berani dan kalau kuayunkan pada orang yang menjadi musuh Allah maka dia menepas dengan tegas itu saja maka jadilah dia Umar bahkan orang-orang Cina percaya sahabat Rasulullah di saat bila lepas dia mereka bahkan mereka bikin kuburan di Wancong kemudian setelah itu saat benar dapat apa yang dilakukan dia menghindarkan dia dari hal-hal yang membuat dia sensitif dalam soal membangun hubungan dengan sesama dia berdakwah berdakwah berdakwah terus berdakwah sahabat bagaimana kemudian kita melihat kepada mereka bercermin mereka pun mengalami masalah-masalah itu para sahabat adalah manusia manusia biasa meskipun mereka bintang bintang di langit yang jauh yang kita tidak mungkin sampai bisa menggapainya menggapai derajat mereka sama sekali tetapi kita bisa belajar dari mereka bahwa mereka di dalam iman dan di dalam ukhuwahnya pun mengalami kesulitan-kesulitan itu mengalami masalah-masalah itu dan saya ceritakan sebagai ujung tentang Sayyidina Talha bin Ubaidillah orang mengira antara Rasulullah dan para sahabat tidak pernah ada masalah kemarin saya cerita tentang Utsman dan Rasulullah hari ini saya cerita tentang Talha dan Rasulullah satu hari Talha itu sedang ngobrol asyik dengan sepupunya. Siapa sepupunya? Sepupunya Talha itu istri Nabi, namanya Aisyah binti Abu Bakar. Ngobrol asyik mereka di depan rumah Aisyah. Rasulullah datang dari masjid. Namanya suami yang istri ngobrol sama laki-laki lain wajah cemburu. Dan itu Rasulullah. Kemudian dia mengatakan wajah yang tidak suka dan cemburu dan memberi isyarat supaya Aisyah masuk. Aisyah pun masuk. Talha tersinggung dan Dia mengatakan apa? Demi Allah. Kenapa Rasulullah SAW melarang aku bicara dengan sepupuku sendiri? Maka demi Allah, nanti kalau beli wafat tidak akan ada yang bisa mendahului rumah Aisyah. Karena kalau begitu. ini adalah orang yang disebut oleh Rasulullah, betapa baik hubungan mereka dulu ketika Talha kemudian mulai di perang Uhud dan hari Uhud adalah harinya Tuhan 70 luka kena di tubuhnya mengalirkan darah semuanya demi menjaga Rasulullah demi menjadi perisai di Rasulullah dan dia mengatakan ya Rabbi Uhud yang dari yang oleh Allah ambil darahku hari ini sampai ke kaya Allah dan ketika Nabi melihat yang terpincang-pincang karena bagian lututnya terluka dan dua jarinya putus Rasulullah mengatakan kau ingin melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi lihatlah tanah habis dia dan ketika itu apa yang dikatakan Dua Allah tidak akan ada yang bisa mengganggu saya melamar Aisyah ya Rasulullah kalimat itu akhirnya menyebar sampai ketika Umar bin Khattab yang Umar langsung melabrak ke rumah Rasulullah mengatakan ya Rasulullah mulai sekarang jangan biarkan istrimu tampak jangan biarkan istrimu dilihat orang jadi fitnah ya Rasulullah hijab mereka tutup rapat-rapat ya Rasulullah ini kata Umar dan seperti biasa Umar Muhaddasun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 53 Wa idza sa'altumuhunna an mata'in fas'aluhunna wara'i hijab. Jadi kata Allah, kalau kalian wahai para sahabat berbicara dengan istri-istri Nabi, maka lakukan dari balai hijab. Dan diharamkan bagi kalian menyakiti Rasulullah, jangan kalian menyakiti Rasulullah dan diharamkan bagi kalian menikahi istri-istrinya Sudah wafatnya. Selesai. Ya, disabdakan ayat itu kepada Talha apa yang dilakukan menangis dia kemudian membebaskan dua budaknya dengan sangat menyesal lalu kemudian dia menyedekahkan sepuluh untanya umrah jalan kaki ke makam untuk menebus kesalahannya maksud hati pulang dari umroh itu baru dia akan menghadap Rasulullah dan minta maaf tapi ketika telah sampai di Madinah Rasulullah sudah dikuburkan Rasulullah sudah wafat maka jerih hatinya dia tidak sempat minta maaf kepada Rasulullah ketika hidupnya hubungan-hubungan di atas mereka itu dan itu yang digunakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk menciptakan perdamaian dengan jeli ketika terjadi waqatul jamal dan berhadapan mereka di pihak yang saling berperang Ali bin surat pada Talha Talha aku rindu saat-saat itu ketika pedang kita berakhir searah di sisi Rasulullah kenapa kita sekarang saling berhadapan datanglah ke kemahku sebagai seorang sahabat aku rindu kepadamu Datang Toha, begitu datang Toha masuk, benar-benar disebutkan kita Toha masuk ke kemah Ali. Ali sudah berkaca pinggang menghadap ke arah dinding dan kemudian membaca ayat wa idza sa'altumuhunna mataan fas'aluhunna min qarabijat. Jadi Toha masuk dengar ayat itu tidak gemeteran duluan ya, gitu. Kata Toha kau ingat tidak ini ayat turun tentang siapa? Kata Toha tentang aku. Iya, gitu. wahai Toha, ini karena ucapanmu yang bersumpah demi Allah tidak akan ada orang yang mendahuluiku melamar Aisyah ketika Rasulullah wafat. Lalu kenapa sekarang hai Tuhan ketika Rasulullah benar-benar wafat? Alangkah aneh perbuatanmu Kau tinggalkan istrimu di rumah hai Talha Lalu kau ajak Aisyah untuk berperang di sisimu Macam apa kau Talha? Dah Sudah nggak bisa ngomong Talha Sudah ambil kita Lalu Ali kemudian memeluknya Damai hari ini Selesaikan Jangan sampai ada darah kau tertumpah lagi Kata Talha iya Tolak pulang tapi ada orang yang tidak suka perdamaian ya. lalu dia dipanah. Meninggallah Talha hari itu dan Ali bin Abi Thalib kemudian menguburkan Talha. Ketika menguburkan Talha, Ali menimang putra Talha yang masih kecil dan mengatakan apa? Sambil bercucuran air mata kata Ali, Aku nak berharap semoga aku dan ayahmu itu termasuk apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr, "Wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." aku nak berharap bahwa aku dan ayahmu itu termasuk seperti yang difirmankan Allah nanti di surga Allah cabut dan dalam hati kami segala rasa tidak nyaman rasa terluka rasa dendam rasa gondok rasa nggak enak rasa benci semua semua Allah cabut lalu kami berada dalam surga bertetangga duduk di atas dipan dipan sambil saling memandang dan penuh keridoan sebagai saudara langkah berikutnya dan alangkah kemudian kita hari-hari memerlukan ikhtiar-ikhtiar untuk ukhuwah dan iman itu di buku dalam dekapan ukhuwah langkah-langkahnya saya bagi menjadi lima sebelum prasangka selembut nurani sehangat semangat senikmat berbagi dan sekokoh janji itu dalam dekapan ukhuwah kita mengambil cinta dari langit dan menebarkannya di dunia. kita mengambil hubungan yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian menjadi alatnya Allah untuk menyampaikan rahmatnya bagi bagi semua manusia. Demikian tentang dalam dekat ukhuwah saya kembalikan kepada Pak Dan Ustaz tidak terasa eh, ada penjuritan tapi karena asyiknya jadi tidak tidak kerasa. Ini juga bapak saya dan Muhammad Tujar yang dilihat di Madinah Masjid dan stream Internet uh, kami diberi kesempatan ibu-ibu untuk memberikan uh, apa namanya pertanyaan Ibu ada pertanyaan kira-kira? Gak ada. Sayangnya pertanyaannya nggak bisa dimajukan sebenarnya. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau bertanya mengenai apakah ada hubungan iman dengan amanah? Apakah iman itu seperti dititipkan kepada kita terus kita harus maintain karena sudah turun naik gitu? Ya. Iya. Jadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, huruf hamzah, mim dan nun. Huruf hamzah dan nun dan nun ini melahirkan begitu banyak kata. Di antaranya adalah iman. Amanah yu'min imanan. Kemudian rasa aman al-amnu. Kata di Rasulullah mengatakan iman itu hubungannya adalah soal bagaimana seorang mukmin bisa menghadirkan rasa aman. Kemudian juga soal amanah. Rasulullah memang mengatakan la, la imana liman la amanah telahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sikap amanah. Sikap amanah itu sikap dapat dipercaya, jujur. La imana liman la amanah telahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Nah kalau kemudian dimaknai apakah iman itu amanah bagi kita kalau dia sudah dikarenakan Allah? Iya, setiap karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah amanah yang harus kita jaga. Kita syukuri agar bertambah. Ada orang itu suka mensyukuri nikmat iman yang berupa Ya Allah hari ini dapat rezeki sekian saya syukuri Tapi dia lupa mensyukuri imannya Maka imannya tidak nambah-nambah Padahal kunci agar kemudian Ditambah nikmat oleh Allah itu adalah disyukuri maka iman ini yang paling penting untuk kita syukuri Ya Allah aku mensyukuri bukan aku telah menjadikan aku di antara orang yang telah mengenal lalu beriman kepadamu ini adalah satu nikmat terbesar maka dia disyukuri supaya bertambah bertambah dan bertambah dan Rasulullah mengajarkan kepada kita doa untuk untuk menguatkan iman itu Allah ma'ayna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah kuatkan aku, bantu aku, tolong aku untuk senantiasa menzikirmu, mengingatmu, mensyukurimu nikmatmu dan juga berikhsan di dalam ibadah kepada Pak Asyari Ihsan di dalam amal kemana-mana seperti itu namanya Ihsan jadi apakah iman itu amanah setiap karunia yang diberikan oleh Allah adalah amanah setiap yang dikaruniakan kepada kita harus kita bertanggung jawabkan maka iman itu dipertanggungjawabkan dengan amal kita tidak bisa kemudian mengatakan ya Allah kau telah karuniakan padaku iman terima kasih cukuplah untuk hidupku dunia akhirat tidak Allah akan menuntut kalau kau beriman mana amalmu kalau kau beriman mana amalmu mana manfaatmu mana akhlakmu mana kesalahanmu itu saja ini ini amanah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi iman itu memang amanah karena dia adalah bagian dari nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu kita dan dia adalah yang paling layak disyukuri dari semua nikmat yang diberikan oleh Allah nikmat itu yang paling layak disyukuri dan kata Umar bin Abdul kalau soal selain iman itu ya <laughs> eh, mampu bersyukur itu nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang disyukuri mampu bersyukur itu nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang disyukuri itu karena mampu bersyukur itu karunia luar biasa Allah tak kira-kira Mas ya eh, saya kembali ke saat kiri ke dulu masih ada pertanyaan lagi tidak ada mas tidak ada ya. Bapak, ada lagi? Tidak ada? Pas. Baik. Baik. Um, sebelum kita tutup, um, saya cerita satu ya mas ya untuk menggambarkan tentang ukhuwah itu seperti apa operasionalnya seperti apa kita di hidup di kalangan orang-orang yang baik orang-orang yang berjuang untuk jadi benar maka kadang-kadang dengan cara itu kita kita kadang-kadang merasa benar saya menulis di dalam kitab Nubuat itu kalau kau merasa besar periksa hatimu jangan-jangan sedang bengkak kalau kau merasa putih merasa suci periksa nurani jangan-jangan itu putihnya nanah dari luka yang ada di sana kalau kau merasa tinggi periksa jiwamu jangan-jangan sedang melayang kehilangan pijakan kalau kau merasa wangi, periksa ikhlasmu. Jangan-jangan itu amal asap dari amal saleh yang hangus dibakar riak. Karena amal saleh itu ketika pun hangus dibakar riak, baunya itu wangi gitu. Maka bagaimana kemudian kita tadi? Sebelum prasangka. Seorang mukmin itu berprasangka baik, berprasangka baik kepada dirinya sendiri. Sekali lagi dia berprasangka baik kepada sesamanya. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau kau melihat atau mendengar tentang saudaramu sesuatu yang tidak berkenan bagimu, maka carilah 77 alasan untuk membenarkannya. Pak Ashari mendengar tentang Saint Maryam, dia di bagian dari negara mana, negara mana katanya ini dusta, ini justru misionaris, gitu kan. Dia mencari 77 alasan untuk membenarkannya. Karena sudah, kan prasangka kembali Kalau 77 alasan itu tetap satu pun tidak masuk akal kata Abdullah bin Barak, maka katakan pada dirimu, aku itu punya alasan yang tidak aku tahu. Jadi prasangka baik, mulai di sana. Karena prasangka baik kepada diri sendiri mengantar pada prasangka baik kepada orang lain. Maka kata Dr. Mustafa Asibari, seseorang yang berprasangka buruk kepada orang lain itu hakikatnya berprasangka buruk kepada diri sendiri, yaitu dia membayangkan kalau dia jadi orang itu dia akan berbuat buruk. Kalau dia dalam posisi orang itu, dia akan berbuat buruk. Inilah tafsir dari firman Allah yang menguji Abu Ayyub al Ansari dan istrinya Ummu Ayyub ketika terjadi fitnah di su'ifi jadi dikisahkan oleh Allah surah An-Nur kenapa orang-orang mukmin tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri seperti Abu dan Umu Ayyub apa yang dilakukan Abu Ayyub dan Umu Ayyub mereka berdiskusi ya Umu Ayyub kalau kamu jadi Aisyah mungkin tidak melakukan melakukan itu kata Umu Ayyub kata Abu Ayyub kepada Umu Ayyub jawab Umu Ayyub aduh Na'udzubillah min dalik Sejelek-jeleknya aku ini wahai ya Abu Ayyub Semua demi Allah aku paling jijik pada dosa yang namanya zina dan apakah nanti jika aku bersuami karena Rasulullah Bagaimana mungkin aku akan mengkhianati suami dan ada makhluk yang paling mulia Bila kita dibunuh Jadi kata Abu Ayyub Jadi kamu tidak mungkin lakukan ya? tidak mungkin ini yang Innalillahi tahu Na'udzubillah tinggali tidak mungkin Maka kata Abu Ayyub begini Kalau begitu Aisyah lebih tidak mungkin lagi Karena Aisyah lebih baik daripada kamu <laughs> Nah Umayyah juga menyebut, kalau kamu ya Abu Ayyub, kamu jadi sopan bin Al-Mu'attal. Apakah akan kau lakukan itu? Astagfirullahaladzim. Aku min dari kata Abu Ayyub Al-Ansari. Sejelek-jeleknya aku, Abu Ayyub. Aku sadar. Aisyah itu istri Rasulullah. Bagaimana mungkin aku berkhianat berjunjung aku sendiri? Orang yang paling aku cintai. Maka kata Abu Ayyub, maka sopan lebih gak mungkin lagi. Kenapa? Karena sopan lebih baik dari itu. Abu Ayyub. Jadi kalau ber, berpasang kepada kepada diri sendiri, maka mereka bisa berpasang kepada kepada selimut nurani. Jangan mentang-mentang kita ini kemudian merasa benar, lalu kita melaksanakan kebenaran itu kepada orang lain. Tidak. Sayyidina Umar bin Khattab itu punya ukuran sendiri tentang apa itu kebaikan. Tapi beliau tidak memaksa Sayyidina Usman untuk menjadi baik baik dalam ukuran-ukuran seperti beliau. <coughs> Sebenarnya ada kisah yang diceritakan dalam kitab-kitab biografi beliau-beliau ya. Satu hari itu Usman sedang berada di danaunya jadi dia punya padang gembalaan, karena sebenarnya itu punya danau besar di situ. beliau Usman sedang ber, ada di situ dan badai pasir sedang mendekat. Ketika itu dia lihat ada Umar bin Khattab ternyata ada orang gede tinggi itu kejar-kejar unta, kejar-kejar anak unta. Kata Usman tuh kayaknya Amir Mu'minin. Wah, eh, Amir Mu'minin, kemari, ada orang dari pasir mendekat gitu. Anginnya kencang sekali, masuklah kemari. Kata Umar, kalau yang masuk, Usman, masuklah. Ini ada unta zakat yang lepas, aku harus segera mengambilnya. Kata Usman, masalah Amirul main akan kusuruh salah satu bidak untuk mengambilnya untukmu, untuk merekamnya untukmu. Kata Umar tidak, wahai Usman yang ditanya bukan budakmu, yang ditanya Umar. Kalau sampai ada utang zakat yang kemudian terpisah dari rombongannya, Umar yang akan ditanya dari hadapan Allah. Tidak, ya Usman, masalah kalau aku yang akan mengambilnya. Maka Usman pun terpaksa masuk dan ketika Usman mengatakan engkau benar, engkau benar ya Rasulullah. Dia seorang yang kuat, dia seorang yang perkasa. Akan sulitlah bagi orang yang menggantikannya. Umar tidak memaksa Utsman untuk seperti ya. beliau. Demikian pula Utsman tidak mengukur kebaikan-kebaikan itu dengan dirinya. Masing-masing punya ukurannya. Kita tidak bisa hari ini kemudian mengatakan bahwa saudara kita yang diangkat, diangkat jadi pemimpin. Eh, kok kayak nggak kayak Umar bin Abdul Aziz gitu. Jangankan kita, Umar bin Abdul Aziz ini pernah menulis surat kepada Salim bin Abdullah bin Umar, salah satu dari tujuh fuqaha Madinah, yang ini adalah cucu Umar bin Khattab yang namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Paman kata Umar bin Abdul Aziz. Tolong tuliskan untuk kami tentang Umar bin Khattab, tentang bagaimana dia menyelesaikan persoalan-persoalan, tentang bagaimana dia memutuskan perkara-perkara. Kata Salim bin Abdullah bin Umar kepada Umar bin Abdul Aziz, Wahai bin Mukminin, bertakwa kepada Allah dan jalankanlah amanah menurut kemampuanmu. Sungguh demi Allah, rakyatnya Umar tidak sepertimu, tidak seperti rakyatmu. Zaman Umar tidak seperti zamanmu. Ini semua berbeda. Indah sekali. Jadi tidak saya bilang kepada dua tidak gampang posisi kamu harus seperti kakek buyutnya yaitu Umar. Kamu bertanya harus seperti Umar. Tidak, tidak pernah begitu seperti itu. Ini se, se, selembut nurani. Juga dia menyampaikan, menyampaikan nasihat. Ada cerita indah sekali dari Harun bin Abdullah al-Baghdadi. Satu saat Harun bin Abdullah al-Baghdadi cerita, malam-malam, tengah malam, pintu rumahku diketuk orang. Aku bertanya, siapa ya? dia? Ahmad, Ahmad siapa? Ahmad bin Hanbal. Masya Allah itu guruku Oh bagus, iya, iya, sekarang buku itu buku fotografi. Kata Imam Ahmad, tenang. Jangan tergesa-gesa buka pintu pelan-pelan saja. Lalu dipersilakan, siapa masuk? Oh, Masya Allah malam-malam begini kau berkunjung. Berjingkat-jingkat. Imam Ahmad itu masuk ke dalam rumah jingkat-jingkat pelan-pelan itu Duduk di kursi juga pelan-pelan, biar nggak berderit, nggak berbunyi. Kau pernah bertanya ada apa urusan malam begini ya? Guruku sungguh dengan Allah kau bisa saja memanggil, memanggil, mengutus orang untuk memanggilku menghadap. Enggak, aku ada sesuatu yang harus kusampaikan secara pribadi kepada ya. Oh, tentang diriku itu, aku sampaikan ke guru. Iya, harus maaf kalau ini menyinggungnya. Tapi tadi siang aku melihatmu sedang mengajar murid-muridmu. Ketika kau mengajar murid-muridmu, aku melihat kau membacakan hadis untuk mereka lalu mereka mencatat yang berbeda adalah kau ternami bayangan pohon sementara mereka kepanasan wahai Harun lain kali begitu, lain kali kalau kau duduk duduklah seperti duduknya murid mereka jangan berbeda dari mereka sebagai Harun aku pamit kamu aku pula. berjingkat jingkat tadi jalan lalu kemudian itu hati-hati pulang Kata Harun bin Allah Akbar, inilah guruku. Sebenarnya dia guruku, berhak dia menegurku tadi siang ketika aku sedang berada di depan Hai Harun, turun dari situ. Kau enak-enakan di situ, kena kamu kan bayang pohon, itu murid panasan. Dia bisa sederhanakan itu. Dia berhak, dia guruku. Tapi itu tidak dilakukan demi menjaga kehormatanku di depan murid-muridku, menjaga wibawaku di depan mereka. Dan bahkan dia bisa sampai berkunjung pada saat Ba'da Maghrib, Ba'da Isya menyampaikan nasihat kepadaku tapi dia tidak ingin Aku tahu bahwa aku ditegur olehnya dia menjaga kehormatanku di depan istriku di depan anakku dia bahkan memilih saat yang paling dia tahu bahwa pada malam seperti itu aku masih terjaga seperti kebiasaanku dia datang sendiri dengan langkah berjingkat-jingkat jangan sampai ada yang mendengar kecuali kami berdua bicaraku pelan-pelan karena nasihat itu memang hanya untukku tidak dia tujukan untuk yang lain inilah ada pemberi nasihat selipat berbagi tentu saja lipat itu terasa berlipat-lipat ketika kita berbagi sangat semangat dan adanya saudara itu fungsinya juga untuk menyemangati kita untuk festabikul khairat kita bercermin kepada dia apa arti yang bercermin al mukmin beratul mukmin kata Nabi mukmin itu cermin bagi mukmin lain kalau kita bercermin mohon maaf kalau ada sesuatu yang tampak tidak beres di dalam bayangan di cermin itu, itu yang kita benahi di dalam cermin Apa kita? Apa diri kita? Diri kita. Itu artinya apa? Hatta kalau kita melihat pada saudara kita itu ada perkara yang kemudian tidak beres, yang pertama harus kita perbaiki adalah diri kita. Karena dia cuma cermin kita. Al-Mu'min berarti Mu'min. Mu'min itu cermin bagi yang lain. Kata Nabi, terus bercermin, terus bercermin. Kalau ada sesuatu bahkan yang tidak beres pada dia, itu yang harus kita pertanyakan pertama justru diri kita di keraton Kadariah di kampung dalam Bugis Pontianak itu ada cermin seribu kaca seribu itu cermin bikinan Perancis buatan tahun 1870-an dipasang di situ berada berapa? apa yang terjadi kalau kita berdiri di antara Oh itu nggak anti itu bercermin dia Bercermin yang satu, bercermin pada yang lain, bercermin lagi, bercermin lagi, bercermin lagi, bercermin lagi, terus sampai habis. Itulah falsafah al-mu'min meratul Tak henti-henti bercermin untuk memperbaiki diri satu sama lain. Terus menerus. Sekokoh janji. Sekokoh janji itu artinya, meskipun ada masalah, karena namanya ukhuwah itu memang pasti ada masalahnya. Orang itu kalau mengumpul sama orang itu pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Gitu ya. Dan tadi saya sudah katakan ayat ukhuwah itu sekaligus ayat masalah. Innamal ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Jadi satu, ayat ukhuwah sepaket dengan ayat masalah. Ayat masalah. Ini yang yang kemudian pasti akan ada di antara kita. Kita itu kalau jalan bareng-bareng pasti lebih lama daripada jalan sendiri. Maka modal kebersamaan itu memang kesabaran. Kalau jalan bareng-bareng itu baru jalan lima menit, eh, ketelet gitu. Terus beli jajan dulu. lima menit kemudian ke lagi. Eh, kok nggak dari tadi sih? Wah, keresannya sekarang bukan tadi. Gitu. Jadi lambat kita ini kalau berjalan bersama-sama kita. Gitu. Maka modal kebersamaan kita adalah kesabaran kita. Gitu. Dan peribahasa Arab mengatakan kalau mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau mau jalan sampai jauh, jalanlah bersama. Kalau mau sampai tujuan, tunjuklah imam. <laughs> Jadi kata kata, kata Arab kan itu. Kalau mau jalan cepat, jalan aja sendiri tapi kalau mau jalannya sampai jarak jauh jalan bersama-sama karena kebersamaan itu membuat jarak yang jauh tidak terasa tapi kalau mau sampai tujuan kata mereka pilihlah pemimpin jadi kalau mau sampai tujuan pilihlah pemimpin kebersamaan artinya di dalam yang kelima ini sekokoh janji maknanya adalah janji kita kan janji imani bersaudara karena iman maka situasi itu tidak boleh mengalahkan hubungan kadang-kadang ada orang yang situasi mengalahkan hubungan situasinya lagi berbeda pendapat lalu hubungannya bubar keliru besar situasi itu tidak lebih berharga daripada hubungan kita hubungan iman itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika kemudian dia di pasukan Ali bin Abi Thalib ketika itu sedang berseberangan dengan pasukannya Aisyah lalu ada orang di situ menghina Aisyah dasar Aisyah itu wanita nggak tahu diri oh disuruh berhijab di rumah kok malah keluar bin Yasir kata Amar bin Yasir diam kau yang mulutlah demi ya Allah Aisyah itu adalah istri Rasulullah di dunia maupun di syurga dia adalah ibunda kita dan kita adalah sahabat-sahabat Nabi demi Allah kini memang Allah sedang menguji kita apakah kita lebih taat kepada Allah ataukah lebih taat kepada Aisyah tetapi tetap dia ibu kita situasi tidak mengalahkan hubungan inilah yang dimaksud oleh Ahmad bin Yasir tetap ibu kok tapi kita sedang diuji oleh Allah dengan adanya ibu kita itu Oh, besar sudah sampai waktunya nah, ya, kalau tidak sama nanti empat ya. ya baik Ibu nanti ada pertanyaan tadi eh, dari ibu ada lagi ada pertanyaan dari ibu hmm. satu lagi kenapa nggak tadi Insyaallah banyak insya Allah lain kali insya Allah baik kalau gitu. baik insya Allah bu nanti ya Selasa dan Rabu da, uh, eh, Selasanya berbuka juga itu ada apa namanya pengajian ibu-ibu di IIC Foundation Islamic Center di Kalinder so, insya Allah kita masih rutin buka pertemuan lagi baik uh, sebelum kita tutup uh, mungkin um, izinkan saya untuk menyampaikan kepada Ustaz eh, ketika itu tapi putri eh, putra beliau sedang sakit mohon amin Ustaz kita doakan eh, putra ibu tadi yang sedang sakit semoga cepat diberi amin amin asli bil ba'sa rabbanna ya Allah mashfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah la ba'sa tahurun insyaallah la ba'sa tahurun insyaallah amin